Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah manzumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau, kemarin sudah jelaskan bahwasannya perkara ibadah itu hendaknya mencocoki enam perkara, ya kan? Jadi harus yang namanya ibadah itu mencocoki syariat dalam enam perkara. Pertama sebabnya, kedua jenisnya, ketiga kadarnya, keempat kaifiah tata caranya, kelima waktunya, keenam tempatnya. Ya kan kemarin? Sekarang rinciannya perhatikan baik-baik halaman 103 itu bahwa Awalan pertama, antakuna muwafaqatan li syar'i fi sababiha. Hendaknya ibadah tersebut mencocoki syariat pada sebabnya. Paham ya? Mencatat syariat di dalam apa sebabnya. Sebabnya kenapa antum melakukan ritual tersebut itu loh. Sebabnya kenapa antum beribadah? Ada enggak sebabnya? Kita lihat. Faman syara'a ibadatan li sababin lam yaj'alhu syari' sababan fa innaha la tuqbal. Maka barang siapa yang mensyariatkan suatu ibadah dikarenakan suatu sebab yang syariat sendiri tidak menjadikan sebab, paham ya? yang syariat sendiri tidak menjadikan sesuatu itu sebagai sebab maka ibadah tersebut la tuqbal enggak diterima. Li'anna syariah lam ya'dan biha karena syariat tidak mengizinkan. Faham maksudnya? Jadi kalau bikin syariat itu upayakan bikin suatu ibadah upayakan ada dalilnya gitu loh. Jangan sampai yang bikin sendiri kemudian enggak ada dalilnya karena ibadah apa kemarin? Tauqifiyatun. Ibadah itu tauqifiyah, terhenti di atas apa? Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat contohnya. Wa min dzalika ma yaf'alu fi syahril Rabiul Awal. Termasuk bentuk-bentuk ritual atau perbuatan yang dilakukan adalah apa? Yaitu perbuatan yang dilakukan pada bulan Rabiul Awal. Min al-ihtifal yaitu berupa memperingati Maulid Nabi, bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ihtifal memperingati bi Maulidin Nabi, memperingati dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, namanya ritual Maulid Nabi itu loh. Fa innal ihtifala bil maulid innama yahma innama yahmilu alaih mahabbatan nabi. Ini Allah musta'an. Karena sesungguhnya ihtifal itu memperingati memperingati lahirnya Rasulullah SAW hanya saja yang membawa faktor yang mendorong membawa melakukan hal tersebut adalah apa? Cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda ihtafala bihi menurut orang yang memperingati tersebut. Faham belum? Jadi orang-orang yang memperingati Maulid Nabi itu, alasan mereka cinta Rasul itu loh. Alasannya cinta Nabi. Karena kita cinta, kita memperingati Maulid Nabi kata mereka seperti itu. Au mudahatan nasara alladziina yahtafiluna bi Maulidil Masih Isa bin Maryam alaihi salatu wasalam Atau justru mereka itu ingin menyamai menyamai, menyaingi orang-orang Nasara yang mereka juga melakukan peringatan apa lahirnya Isa ibnu Maryam katanya. Allah musta'an. Auli asbabin ukhra atau sebab-sebab yang lain. Jadi perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan suatu ibadah itu upayakan harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya mardudatun, tertolak ibadahnya. Paham ya? Ibadahnya di ditolak. Naam. Kita lihat lagi. Lakin ghalibahum akan tapi kebanyakan mereka innama yahmiluhum alaihi mahabbatur rasul ini alasannya. Faktor yang mendorong mereka untuk melakukan memperingati Maulid Nabi adalah cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau mereka tanya, "Kenapa Bapak kok memperingati Maulid Nabi? Bukankah ini bid'ah?" Kata mereka, "Kami cinta." Buktinya cinta kami kepada Rasulullah memperingati lahirnya Rasulullah kata mereka seperti itu. Allah musta'an. Kita lihat lagi. Wa dzikra miladatih kama za'amu dan juga mengenang kembali lahirnya Rasulullah SAW. Inilah kekeliruan mereka. Sebenarnya apa? Kenapa kalau mereka mengenang dan juga memperingati kok setahun sekali itu kenapa? Kenapa enggak setiap kali ada pembahasan disebutkan ala sunan itu? Setiap kali ada pembahasan disebutkan kapan lahirnya, kemudian apa barakallahu fikum lahirnya pada tahun berapa, eh, bulan apa, hari apa, sebutkan. Tapi kalau mereka setahun sekali Wa hadhil bid'atu laysat ma'rufatan la fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wala fi ahdi tabi'i tabi'in wala fi ahdi khulafa ar-rasyidin wala fi ahdi sahabah wala fi ahdi tabi'in wala fi ahdi tabi'i tabi'in Allahul musta'an. Kata beliau, bid'ah ini tidak dikenal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula di zaman para khulafa ar-rasyidin, tidak pula zaman para sahabat, tidak pula di zaman tabi'in, tidak pula di zamannya para atba'u tabi'in bayangkan. Berarti munculnya orang-orang belakangan yang bikin. Apakah pernah antum dengar Muhammad Nusirin melakukan tabligh akbar gitu? Tabligh akbar memperingati Nabi yang diisi oleh Muhammad Nusirin. Pernah dengar? Enggak pernah. Padahal apa atba'u tabi'in atau tabi'in barakallahu fiikum. Pernah enggak sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq memperingati oleh Nabi? Enggak pernah juga. Umar Khattab enggak pernah. Utsman bin Affan enggak pernah. Ali bin Abi Thalib enggak pernah. Berikutnya Nah, barakallahu fiikum, Muhammad bin Sirin enggak pernah juga, ya enggak? Nah, Mujahid bin Jabir, muridnya Abdullah bin Abbas juga enggak pernah memperingati Maulid Nabi. Ini munculnya orang-orang belakangan yang bikinnya. Wa innama ahdatsat fil qarnir rabi' al hijrah, ya kan? Munculnya bid'ah ini, bid'ah Maulid ini adalah pada abad keempat generasi keempat berarti setelah atba'ut tabi'in itu loh ya kan sahabat tabi'in atba'ut tabi'in setelah atba'ut tabi'in munculnya Generasi yang keempat. Naam, barakallahu fikum. Wa qad sabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hadzara min muhdatsatil umur. Padahal sungguh telah datang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari perkara-perkara yang baru yang dibikin-bikin dalam agama. Faqala iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu bid'atin dalalah. Hati-hati kalian, hindarilah, tinggalkanlah oleh kalian perkara-perkara yang baru karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Paham ya? Nah, jadi kesimpulannya munculnya bid'ah maulid ini kapan? Zaman sahabat tabi'in atau atsba tabi'in? Yaitu setelah setelah generasi apa? Al-Qurun Al-Mufaddalah. Paham ya? Jadi kalau antum dengar Al-Qurun Al-Mufaddalah itu generasi siapa? Al-Qurun Al-Mufaddalah. Sahabat tabi'in, atsba tabi'in. Munculnya bid'ah maulid ini setelah generasi atsba tabi'in. al qurnu Ar-Rabi'. Nah, generasi yang keempat, abad keempat. Paham ya setelah abad ke, setelah abad ketiga, generasi Al-Qurun Faddalah muncullah pada abad keempat tersebut bid'ah ini Allah musta'an. Fa in qala qailun, ana la a'mal dzalik illa mahabbatan Rasul katanya. Illa mahabbatan Rasulillah sallallahu Aku enggak mengerjakan Maulid Nabi itu kecuali karena cintanya aku kepada Rasulullah katanya. Rasulullah SAW katanya. Fal jawab an hadza min wajhain. Penting ini orang-orang sufi, biasanya orang-orang awam eh, yang mereka mengatakan aswaja atau semisalnya, kalau kalau ditanya seperti jawabnya. Aku nggak melakukan maulid kecuali karena cinta katanya. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Rasul katanya. Cinta kepada Rasulullah saw. Perhatikan kitabnya itu ya. Nah, kita lihat jawabannya di sisi. al awal sisi pertama, anna min alamatul mahabbah bahwasannya termasuk tanda cintanya wa huwa asdaqu alamatiha yang mana itu merupakan tanda yang paling benarnya tanda yang menunjukkan bahwasannya dia cinta Naam, an yakuna an yakuna muhibba an yakuna muhibbu muttabi'an liman ahabba ini. Cinta itu ya, perhatikan baik-baik, tanda cintanya seorang itu hendaknya yang mencintai itu mengikuti orang yang dia cintai. Sekarang mereka mencintai siapa? Rasulullah SAW. Nah Rasulullah sendiri yang lahir aja, beliau itu nggak memperingati gitu loh. Kok malah orang-orang yang belakang gaya bergaya sok memperingati gitu loh. Rasulullah SAW yang lahir saja nggak memperingati. Faham maksudnya ya? Rasulullah SAW yang lahir aja nggak memperingati. Kok ini malah datang orang-orang belakangan memperingati lahirnya Rasulullah? Kan aneh gitu loh. Nah, karena bukti cintanya seorang yang mencintai itu orang yang mencintai tadi mengikuti orang yang dia cintai. Ya enggak? Laukul laukana hubbuka laukana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cintamu itu jujur, benar, ini saya kamu akan mentaatinya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai, dia akan mentaati kepada orang yang dia cintai. Paham ya? Orang yang mencintai, dia akan mentaati orang yang dia cintai. Kalau dia mencintai Rasul, seharusnya mentaati siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya. Perhatikan baik-baik itu ya. Qala Allah Ta'ala Allah telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta Allah, maka ikutilah aku. Siapa aku di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullah. Niscaya apa? Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Paham ya? Sebab karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka apa? Allah taala akan mencintai orang tersebut. Nah, seperti itu. Wa idza kana hadza asdaqu alamatil mahabbah. Kalau seandainya ini adalah tanda cinta yang paling jujur, cinta yang paling jujur seperti ini. Antum lihat cinta-cinta buta, eh, mabuk cinta, cinta buta, si fulan mengatakan cinta kepada si fulana, itu terkadang kalau mereka tidak didasari oleh ilmu yang syar'i kecintaan mereka karena buta tadi itu, semuanya dia lakukan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Si lelaki ini ngomong, "Kalau kamu benar cinta kepadaku, kamu harus mentaati semua yang kuperintahkan." Kata si perempuan, "Siap," katanya. Akhirnya laki-laki nyuruh apa? Nyuruh wanita itu masuk sumur, masuk juga dia demi cinta katanya. Ini cinta buta namanya ya. Cinta yang syar'i adalah cinta yang dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Jangan sampai nah barakallahu fikum keliru di dalam memaknakan cinta. Karena cinta itu amalan apa sih? Amalan hati orang enggak nampak. Eh? Seseorang cinta itu enggak nampak kalau hanya sekedar apa? Nah barakallahu fikum dengan simpanan-simpanan atau Nah, barakallahu fiikum sesuatu yang ada di dalam hati. Nampaknya itu telah dibuktikan dengan apa? Ucapan, ungkapan, perkataan, perbuatan. Kita lihat di sini. Apa kata beliau? Fattiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Maka mengikuti Rasulullah SAW dalam masalah tersebut, Allah Yuki hadil bid'ah Nah, Fatiba'un Nabi SAW fi dhalik alla yuqima hadil bid'ah. Kalau mengikuti Rasulullah SAW dalam masalah tersebut berarti hendaknya tidak ditegakkan perkara bid'ah ini. Li'anha syai'un lam yaf'alhu Rasul sallallahu alaihi wasallam karena itu sesuatu perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Perhatikan baik-baik ini ya. Jadi perkara Maulid ini Bid'ah Maulid ini adalah bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita kalau cinta ikutilah Rasulullah. Jangan cuma slogan aja di jaket di belakang di sablon jamura. Apa jamura? Jamaah Muji Rasul katanya. Allah musta'an. Nanti kalau mau lihat di daerah Solo itu sekitar sana itu biasanya ada jamura, Jamaah Muji Rasul. Kalau Kuningan Jawa Barat sana biasanya Majelis Rasulullah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau yang semisalnya. Allah musta'an. Yang jelas itu semuanya apa? Ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan atau yang mereka ungkapkan cinta Rasul tapi malah melanggar syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat lagi. Li'anna syai'un lam yaf'alhu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa haqiqatul ittiba' alla ya'tiya bi syai'in lam yaf'alhu. Hakikat yang namanya tidak mengikuti itu hakikatnya apa? Hendaknya dia tidak mendatangkan sesuatu yang Rasulullah tidak mengerjakannya. Paham belum? Rasulullah apakah pernah memperingati oleh Nabi? Enggak pernah. Abu Bakar pernah enggak memperingati oleh Nabi? Enggak pernah Umar, enggak pernah Utsman, enggak pernah Ali bin Talib, enggak pernah Muhammad Sirin, enggak pernah. Paham ya? Imam Ahmad juga enggak pernah. Oleh karena itu munculnya di oknum-oknum belakangan. Setelah apa tadi? Setelah al Qur'an, al-qurun al-mufaddalah yaitu kepada generasi yang keempat. Allah musta'an. Yaitu kepada abad yang keempat. Nah, kita lihat di sini. Al-wajhu sisi yang kedua, bantahan sisi yang kedua. Annaka lasta asyad mahabbatan Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu yang mengaku-ngaku tadi itu, kamu itu bukan orang yang paling cinta kepada Rasulullah. Bayangkan ini. Dibantah ini. Kamu itu bukan orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khulafaihi wa ashabihi dibandingkan para khulafa dan para sahabatnya. Dibandingkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kalian enggak ada apa-apanya. Nah, mereka-mereka ini yang paling cinta saja enggak pernah memperingati Maulid. Kok kalian bergaya sok itu loh. Faham belum ini? Mahfum mesan, Eh, maturan? Abdurrahman? Eh, jadi jangan sampai kita apa merasa sok tahu gitu loh. Paham ya? Posisinya para sahabat tadi yang mereka lebih cinta aja enggak pernah memperingati Maulid Nabi. Wala mungkin li ahadin an yuhibbar rasul sallallahu alaihi wasallam a'dzam mimma yuhibbu Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ghairuhum minas sahabah radhiyallahu anhum wa tabi'in. Allah musta'an. Dan enggak mungkin enggak mungkin ada orang yang mencintai Rasulullah itu lebih besar kecintaannya dibanding Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang selain mereka dari kalangan sahabat enggak mungkin dan juga dari kalangan tabi'in. Kita ini baru di bawahnya. Paham ya? Kita ini jauh daripada generasi para atba'u tabi'in. Oleh karena itu sangat disayangkan nih ya Nah, kita lihat lagi. Wa haula'i kulluhum lam yaf'alu dzalik. Mereka semuanya itu yang yang mereka itu dikatakan paling cinta saja itu mereka enggak mengerjakan enggak mengerjakan memperingati apa Maulid Nabi itu enggak pernah. Paham ya? Enggak pernah mereka. Naam. Li'annahum yuriduna an yutabbiqu haqiqatal mahabbah tamaman. Karena mereka ingin menerapkan hakikat kecintaan, hakikat cinta secara sempurna. Faham maksudnya ya? Jadi mereka para sahabat itu mereka benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW, tapi nggak pernah memperingati Maulid Nabi. Paham ya? Jadi memperingati Maulid Nabi termasuk perkara bid'ah atau enggak? Jelas sekali. Memperingati, memperingati Isra Mi'raj sama juga. Halal bil halal nggak jauh beda. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat di sini, wahya an yattabi'ur rasul sallallahu alaihi wasallam fi fi'lihi wa tarkih. Yaitu maksudnya apa maksudnya? menerapkan hakikat cinta itu apa? Mengikuti Rasulullah SAW fi fi'nihi wa tarkih. Di dalam perbuatannya dan meninggalkannya. Fakama anna fi'la ma fa'alahu Rasul SAW sunnah. Maka sebagaimana mengerjakan apa-apa yang dikerjakan Rasulullah itulah sunnah. Maka sebagaimana bahwasannya apa-apa. Mengerjakan apa-apa yang dikerjakan Rasulullah itu adalah sunnah. Fakadhalika tarku ma tarakahu ma'awujudi sababihi sunnah. Oleh karena itu demikian pula meninggalkan semua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu adanya sebab itu juga sunnah. Mohon insyaallah ya, kita meninggalkan acara mulut Nabi sebabnya kenapa? Meninggalkan. Kenapa sebabnya alhamdulillah? Karena Rasulullah dan para sahabat juga meninggalkannya. Mana ada Rasulullah memperingati mulut Nabi? Enggak pernah kan? Paham ya? Oleh karena itu kita meninggalkan perkara-perkara yang Rasulullah tinggalkan hukumnya apa tadi? Ihsan. Hukumnya apa? Ayo, termasuk perkara sunnah yang diwajibkan. Nah, seperti itu. Kita dari sini, wa ma khalafa dzalika fa bid'ah. Nah, dan seluruh yang menyelisih hal tersebut adalah bid'ah. Wa hadhil mas'alatu yanbaghi lana an natafattan laha. Permasalahan ini selayaknya bagi kita semuanya untuk perhatian penuh terhadapnya. Kulluna ya'lam, ini penting. Kulluna ya'lam, kita semuanya mengetahui anna sana'a 'ala Rasul sallallahu ala wajhin la ghuluwa fi mahbubun Ilallah wa rasulih masyaallah. Kita semuanya tahu masing-masing kita tahu bahwasanya menyanjung memuji Rasulullah SAW sesuai dengan sisi yang tidak ada unsur berlebihan di dalamnya, tidak ada ekstrim, hulu itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jangan seperti habaib atau habaib ya. Habib itu artinya apa sih habib itu? Orang yang cintai Habib mana yang mahbub. Jadi antum saksikan orang Habib-Habib Hadramaut itu, kalau datang di Hadramaut Darul Mustafa, lulusan sana pulang ke Indonesia walaupun masih muda, ada keturunan Arab itu ya, asgaf atau semisalnya langsung nih puji sanjung, Habib fulan, Habib alan. Habib itu orang yang cintai. Paham ya? Macam-macam ya. Namun Allah musta'an padahal belum tentu apa? belum tentu mereka ada orang-orang yang benar-benar berhak untuk dicintai. Fa idza qala al-muttadi' lil ihtifal bil maulid, perhatikan itu apabila orang pelaku bid'ah ini mengatakan mengenai memperingati Maulid, ana lam af'al syai'an mamnu'an, aku enggak mengerjakan perkara yang dilarang. Perhatikan ini ya. Kalau pelaku bid'ah tadi mengatakan aku tidak mengerjakan perkara yang dilarang, inna majalastu lisan'it ta'am linnas wa it'am sama saja. Kata dia, aku duduk di sini cuman bikin makanan kok. Duduk di sini cuman bikin makanan, memberi makan manusia, sama saja atau tidak? Sama saja inilah yang terkadang ikhwah kita al sunnah rumahnya di sini. Tinggal di kampung suruh bikin snack mau. Eh, bikin snack mau, bikin arem-arem mau dibagikan apa? Acara Maulid Nabi. Keliru. Nah, terus bagaimana? Ditolak dengan cara yang halus. Kalau acara bid'ah jangan mau. Faham maksudnya ya? Jadi harus kita kuatkan ini, jangan sampai kita hidup di kampung, di masyarakat suruh bikin snack mau untuk acara ritual apa? Isra Mi'raj atau apa tadi? Memperingati Maulid Nabi, jangan mau. Kenapa kok dilarang? karena ada larangannya dalam Al-Qur'anul Karim wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dalilnya sangat kuat sekali. Jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Faham maksudnya ya? Jangan sampai antum lemah hidup di masyarakat. Oh, ini kita kan ikuti masyarakat kita. Masa kita nggak bikin snack sih? Dilihat dulu bikin snack untuk apa? Untuk memberi makan orang-orang yang melakukan ritual apa tadi? Maulid Nabi. Haram hukumnya bid'ah. Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa it'amun nas da'irun bainal ibaha wal istihbab. Memberi makan manusia itu kata mereka ya, kata ahli ahli bidah ini, kata mutadi ini, sedangkan memberi makan manusia itu kan berputar di antara boleh dan sunnah. sunnah ini atahaddas an siratir rasul. Kemudian di situ nanti aku menceritakan tentang apa? Tentang kisah kehidupan Rasulullah SAW katanya. Wa usalli alaih dan bersolawat atasnya. Solawat hadruan, salatullah salamullah ala toha Rasulullah sallallahu Salamullah ala yasin habibillah katanya. Wa aslun minal qasaid ma fihi sana alaih. Kami juga katanya, aku juga membacakan qasidah-qasidah yang di dalamnya ada sanjungan untuk Rasulullah katanya. Qala al-badru alaina katanya. Allahu musta'an. Alaysa hadza amran matluban? Kata orang ini kata mutadi' ini. Bukankah ini perkara yang diperbolehkan, perkara yang di syariatkan alaysa kullu wahidin minna yuhibbun nabi sallallahu gayanya syubhatnya ini bukankah masing-masing kita ini mencintai Rasulullah sallallahu alaysa kullu wahidin minna yusannifu asma'ahu biqasaidin sana' al rasul sallallahu bukankah salah satu di antara kita itu mempersiapkan pendengarannya untuk mendengar qasidah-qasidah sanjungan kepada Rasulullah sallallahu qulna bala kita katakan bala tentu walakin taqyidu hadil umur di zamanin aw makan huwallazi ja'alaha bid'atan. Penting ini. Tapi perbuatanmu itu mengikat perbuatan-perbuatan tersebut dengan waktu atau tempat tertentu itu bid'ah. Paham belum? Jadi maksudnya bagaimana yang tepat? Yang tepat itu kita memperingati lahirnya Rasulullah itu boleh atau enggak? Boleh enggak aslinya? Boleh enggak? Menceritakan tentang lahirnya Rasulullah boleh enggak? Boleh. Cuman enggak diikat dengan waktu tertentu itu loh. Kalau mereka ini diikat pada waktu tertentu, pada bulan apa tadi? Rabiul Awal. Paham ya? diikat dengan waktu tertentu. Kalau kita tidak, kapan saja ada pembahasan sebutkan. Fa antala tuqayyiduha bihadzal zaman. Kamu kalau benar-benar cinta, kamu ini jangan mengikat dengan waktu tertentu. Wa naqul shalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam kita katakan berselawatlah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan saja. Wa kullama aktsarta minas shalah 'alaihi fa huwa khairun lak. Semakin banyak kamu berselawat kepada Rasulullah itu kebaikan untukmu. Asni 'alaihi, pujilah sanjungan Rasulullah bima syi'ta minal qasaid bi dan sesukamu dengan qasidah-qasidah yang ada, pujilah Rasulullah sesukamu dengan syarat ini penting, dengan syarat Allah takhruj ila daratil ghulu. Syaratnya hendaknya tidak keluar sampai kepada tingkatan ghulu berlebihan. At'im ta'am, berilah makan orang. La namna' min dzalik, kita enggak ngelarang. Walakin tuqayyiduhu, walakin taqyiduhu bizamanin muayyan huwa alladhi yaj'aluhu bid'atan. Penting ini tapi perbuatanmu itu mengikat maulid Nabi dengan waktu tertentu itu adalah perkara yang menjadikan bid'ah. Faham belum ini, Husain? Sebabnya kenapa kalau dikatakan bid'ah? Karena mengikat dengan waktu tertentu harus pada bulan apa tadi? Rabiul Awal itulah jadi perkaranya. Jadi permasalahan. Tapi kalau kapan saja setiap saat boleh enggak? Alhamdulillah. Memperingati maulid Nabi boleh enggak? Kapan saja kita bacakan. Paham ya? Kita bacakan tersebutkan sebutkan Rasulullah lahir pada tahun berapa? tahun gajah. Kemudian Rasulullah lahir dalam keadaan bapak bapaknya meninggal, ibunya dalam keadaan nah barakallahu fikum sudah tidak bersuamian itu. Kemudian posisinya pada tanggal berapa? Pendapatnya Rasulullah tanggal berapa? 12 Rabiul Awalan itu. Nah, eh, hari apa? Hari Senin. Paham ya? Hari Senin termasuk keutamaan puasa Senin kan itu. Nah, kenapa puasa Senin dikasih keutamaan berpuasa? Karena yaumun wulidtu fihi wa umzal alayya Hari aku dilahirkan dan hari aku disampaikan apa? Wahyu kepadaku. Paham ya? Itu enam hari Senin. Kita lihat sini. Kata beliau, Wa illa fahad dalilan ala anna lailata maulidihi waqtal waqtun lil ihtifal wa it'amut ta'am wa ma'asbah Kalau enggak demikian, datangkan dalilnya. Ha? Datangkan dalil yang menunjukkan bahwasanya malam Maulid Nabi itu adalah waktu apa? Waktu untuk diperingati dan waktu untuk memberi, memberi makan eh, atau semisal itu ala an ihtifal bi maulid nabawi yahjuz fihi minal aghlab padahal apa memperingati maulid nabi itu sendiri muncul ada di dalamnya apa aghlab kekeliruan-kekeliruan wal hulu al manhi anhu bahkan hulu berlebihan wa dan selain itu minal asya dari perkara-perkara mala la syar'un wal aqlun dari perkara-perkara yang syariat dan akal pun tidak menerima dan tidak ridho terhadapnya. Kalau di Yaman sana, nanti anda melihat sendiri kalau antum pergi ke Yaman, di sana itu yang peringati oleh Nabi itu orang Syiah kebanyakannya. Syiah Rafidhah itu Syiah Zaidiyah meringatkan oleh Nabi. Paham ya? Mereka kalau sudah mulai Nabi itu sudah semuanya rame itu. Uh, tembak ditembakkan ke arah atas, peluru-peluru bertebaran tapi ke arah atas itu ya. Katanya peringatan oleh Nabi katanya. Kalau di Indonesia kan orang sufi. Ya enggak? Mirip. Jadi antara Syiah dan Sufi itu benar mirip sebenarnya. Bersaudara sebenarnya cuma beda. Ya, mungkin beda merek saja ya. Beda mereknya, nah barakallahu fikum produknya mungkin sama dalamnya, tapi mereknya beda gitu loh ya. Allah musta'an. Kita lihat lagi. Summa innahu lam yasbut tarikhiyan anna wiladatun Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat fil yaum tsani 'ashar min syahr Rabiul Awal. Karena memang beda pendapat ini ya. Kemudian tidak datang dalil secara sejarah, tarikhnya sejarah tidak data sejarah bahwasanya lahirnya Rasulullah itu pada apa? Pada fil yaumis tsani asyar pada pada pada 12 Rabiul Awal itu dalil sahih enggak ada, masyhurnya 12. Masyhurnya 12 Rabiul Awal tapi dalil yang sahih enggak ada. Wal muhaqqiqun min ahli hisab yaqulun sedangkan ahli tahqiq para peneliti dari kalangan ahli hisab yaqulun mereka mengatakan inna wiladatahu kanat fil yaumit tasi' bahwasanya lahirnya itu pada hari ke-9 Paham ya? Dari 9 Rabiul Awal. Wa laysat fil yaumil tsani asyar. Ada yang mengatakan bukan tanggal 12. Wa hadha mimma yuhin al-qaul bi jawaz al-ihtifal bi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lailatul fil tsaniyata Artinya, ini termasuk alasan yang bisa melemahkan ucapan yang memperbolehkan apa? memperingati Maulid Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada malam 12 Rabiul Awal. Karena apa? masih diperselisihkan tadi Tanggalnya ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 11, ada yang mengatakan tanggal 12. Nah, karena diperselisihkan itu berarti menunjukkan lemahnya perbuatan mereka. Sandarannya enggak akurat. Faham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya kapan tanggal berapa Rasulullah lahir wallahu alam. Yang masyhur 12 itu yang masyhur aja. Ada sahihnya dalilnya enggak ada. Faham maksudnya? Naam. Wa minal amsilati 'ala dzalika aidan termasuk contoh-contoh mengenai hal tersebut juga salatu rak'atain idza dakhala al-bait ini. Salat dua rakaat ketika masuk rumah. Qabla an jelas. Masuk rumah sebelum duduk salat dua rakaat. Kalau masjid mungkin ya, ini rumah nih. Atau masuk rumah, assalamualaikum masuk rumah salat dua rakaat dulu sebelum duduk. Sabina Fabina'an 'ala adami di dalil sahih fi Dibangun di atas apa? Tidak adanya dalil sahih yang datang mengenai hal tersebut. Fanaqul hadhihi bid'atun. Perbuatanmu itu bid'ah. Salat dua rakaat sebelum duduk di dalam rumah itu bid'ah Li'annahu lam yarid fi syara' karena tidak datang dalam syariat anna dukhulal bait sababun li salati rakaatain. Bahwasanya masuknya rumah itu sebab untuk salat dua rakaat. Enggak ada dalil kan? Yang ada dalilnya mana? Di mana yang ada dalilnya salat dua rakaat? Masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Dalam keadaan antum suci, punya wudu, enggak batal ya. Antum masuk ke masjid mau duduk salat dua rakaat lebih dahulu. Paham ya? Nah, seperti itu. Ikhwan fi din azza wajakumullah, kita lihat lagi. Nah, kita lihat dikit lagi ya. Kata beliau di sini, rajulun kullama tajashsha qala alhamdulillah. Ini. Ada orang setiap kali dia na barakallahu fikum tertimpa sesuatu langsung alhamdulillah. Paham ya? Alhamdulillah. Nah, menguap alhamdulillah. Paham ya? oh menguap antum? Ewa. Kemudian apa? Na barakallahu fikum eh, apa itu namanya itu? Sendawa ya. Sendawa atau sendawa? atau sendawa kan? Eh, gelegean itu oh, alhamdulillah. Paham ya? Dikit-dikit gitu. Nah, kul in hadza bid'ah. Perbuatannya bid'ah nih. Li'annahu lam karena enggak datang dalilnya. Kalau bersin mungkin, ya enggak? Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yakul lahu akhuhu yarhamukallah fa idza qala lahu akhuhu yarhamukallah falyakul lahu yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu dalilnya ada. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, ucapkanlah alhamdulillah. Hendaknya saudaranya itu mengucapkan apa? Yarhamukallah. Apabila saudaranya mengucapkan yarhamukallah, maka ucapkanlah untuk dia yahdikumullah wa yuslih balakum. Tapi gelegean tadi itu sendawa eh? atau karena nah barakallahu fikum barakallahu batuk atau yang semisal kemudian alhamdulillah enggak ada dalilnya. Lau furidu anna al-insana hubisa 'an at-tadashshi, ya'ni usiba bi maradin yamna'uhu min at-tadashshi. Kalau seandainya sekarang ditakdirkan, furidu itu kudira Kalau seandainya ditakdirkan bahwasanya orang itu tertahan, nah barakallahu fikum enggak bisa apa sendawa atau enggak bisa ya sendawa tadi itu. Dia ditimpa dengan suatu penyakit yang menghalang-halangi dia untuk sendawa. Summa zala hadzal marad kemudian tiba-tiba apa? Penyakitnya hilang Fatadasya akhirnya tiba-tiba setelah itu keluarlah dia dan bisa cendawa tadi itu. Fahina idin yusra an yahmadillah. Maka pada waktu itu pula dia disyariatkan untuk apa? Mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah bukan karena bukan karena apa? Bukan karena sendawanya tapi karena sembuh dari penyakitnya. Faham belum? Ayolah. an hadin nikmatun karena ini nikmat wa idha hasalatun ni'mah fahmadillah ala dzalik. Apabila la nah, barakallahu fikum telah mendapatkan suatu kenikmatan maka faida idza hasaltan nikmah apabila engkau mendapatkan suatu kenikmatan fahmadillah ala darik maka pujilah Allah atas nikmat tersebut contohnya apa Sudah kita lewati dalilnya kan ida faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghair dzalik lumana illah illa nafsah kalau kebaikan alhamdulillah paham ya orang saya sendawa nah biasanya kalau sendawa itu kan enak rasanya ya enggak ya kalau dia sudah sembuh dari penyakitnya alhamdulillah kan itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau dikit-dikit langsung seperti itu enggak ada dalilnya. Lau qala qailun limadza la nahmadullah limadza la nahmadullah ala hadza alaysal itas. Yahmadullah alaihi. Kenapa kok ketika sendawa enggak diucapkan alhamdulillah padahal kalau bersin iya, kalau bersin ada dalilnya. Fal jawab bala tentu. Lakin alhamda ba'dal itas warada bi sunnah. Dikarenakan apa? Mengucapkan alhamdulillah setelah bersin itu telah datang di dalam as-sunnah itu loh. wahana dalam lam tarid Sedangkan kalau sendawa ini enggak ada dalilnya. Faham maksudnya? Faham belum Ibrahim? Jadi kalau bersin ada dalilnya, tapi kalau sendawa ada enggak? atau gelegekan alhamdulillah. faham ya? Enggak ada dalilnya. Nah, barakallahu fikum. Yang terakhir, rajulun kullama tasa'aba qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini lain lagi nih. Eh, gayanya setiap kali bergerak ada pikirnya, tapi pikirnya ngawur gitu loh. Ada orang setiap kali dia tafaaba menguap, atau menguap ya? nam dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menguap. Ah, gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim misalkan. Nakul kita katakan in hadza bid'atun ini adalah perkara bid'ah. Ketika menguap jangan disuarakan, tutup baik-baik. Itu ingat-ingat ya, karena mungkin sebagian kita ada yang seringnya lupa, menguap diloskan aja. Wah, gitu. Pahamnya? Itu nanti ada dalilnya ada apa? Menyerupai siapa? Nanti kemasukan setan. Setannya masuk dalamnya Ida tafa'a ba'adukum falyaqdim mastata'. Fa ida qala ha dhahika syaitan. Apabila salah seorang di antara kalian menguat, maka tutuplah semampunya. Karena kalau dia mengucapkan ha, itu nanti apa setan tertawa. Paham ya? Sebutkan dalam hadis yang lain, riwayat yang lain. Nah, barakallahu fiikum. Eh, fa inna ya yadkhul. Sesungguhnya setan itu masuk. Kalau antum buka masuk. Jadi tutup baik-baik. Nutupnya yang gini. Ngapain nutup yang gini? Eh, nutup yang sempurna. Eh, yang sempurna nutupnya ya. Eh, siap insyaallah hantalah. Eh, yang sempurna nutupnya. Nah, nutupnya sempurna dengan Eh, <sighs> nutup apa ini? Nutup satu gini. Atau apa tutup ini? Sempurna atau gini atau tutup dengan kain bisa. Itu upayakan karena ada dalilnya nanti ya, ada dalilnya. Idza tafa'aba ahadukum falyakdim mastata'. Kalau menguap tutuplah semampunya. Fa inna syaitana yadkhul karena setan itu masuk. Fa idza dha fa idza qala ha dhahika syaitan. Kalau antum malah malah menguapnya jelas Wah, itu Setan tertawa. Paham setan apa? Setan tertawa. Nah, kita lihat sini. Nakul in hadza bid'ah, perbuatan bid'ah. Ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika menguap bid'ah. Fa in qala kaifa yakunu bid'ah? Bagaimana bid'ah ini? Waqat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tasawwub Padahal Rasulullah mengatakan menguap itu adalah apa? Datang dari setan. Wa qala Allah taala fi kitabih sedangkan Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an wa imma nakamin minasyaiton naz'un nazghun fasta'idillah. Nah. Artinya apa? Dan jika setan telah mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mintalah perlindungan kepada Allah taala. Nah, ini dalil mereka ini. Kulna laisal muradu nazri hada. Bukan yang diinginkan gangguan ini adalah menguap, menguap tadi. Al murad bin nazri an ya-, na barakallahu fikum an yunzighaka li ta'mal ma'siyatan aw tada'a wajiban wajiban. Yang diinginkan dengan gangguan di sini bisikan setan ini adalah apa? Setan itu menyelewengkan me, melencengkan engkau untuk apa? mengganggumu untuk berbuat kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban. Itu maksudnya. Fasta'id billah. Kalau seperti itu barulah kamu beristiadah kepada Allah taala. Amma hadza fa innahu laysa nazghan. Adapun ini menguap ini bukanlah bukan apa? Bukanlah gangguan. Walakinnahu yadullu 'alal kasl. Ini menunjukkan malas. Menguap itu kan menunjukkan malas. Walaupun istilahnya kita enggak bisa mengelak dan menguap. Mana ada orang enggak pernah menguap? Paham ya? Eh, ada nggak orang nggak pernah menguap? Ada nggak kira-kira? Walaupun kelihatannya kita nggak pernah melihat, tapi suatu ketika dia menguap itu loh. Cuman nggak kelihatan itu loh. Paham ya? Nah, tapi menguap itu pasti. Karena menguap itu kan termasuk apa? Asar pengaruh dari apa? Nuas, ngantuk. Paham ya? Apa itu nuas? Alhamdulillah. Hmm? Apa itu ngantuk? Capek? Enggak harus, enggak setiap orang yang capek itu ngantuk. Dan tidak setiap ngantuk itu capek. Paham ya? Apa itu ngantuk definisinya? Apa itu nuas definisinya? Esan Mukaddimatun naum, pembukaan tidur. Orang itu sebelum tidur biasanya ngantuk dulu. Jarang sekali orang nggak ngantuk tiba-tiba langsung tidur. Mesti ketika dia nggak ngantuk pak tidur itu nggak bisa tidur. Dan ketika dia tidur itu karena diawali ngantuk terlebih dahulu. Paham ya? Dan ngantuk inilah senjata yang paling kuat merobohkan manusia. Paham ya? Sekuat apapun, sebesar apapun orangnya, sebesar apapun, kalau udah ngantuk pasti jatuh dia. Walaupun raja. Walaupun dia raja, bodyguard pun, bodyguard atau bodyguard tentu yang awal-awal raja, awal-awal pembesar-pembesar itu kalau udah ngantuk tidur. Paham ya? Nah, an-nu'asu definisinya apa? Muqaddimatun naum, pembukaan tidur. Paham ya? Nah, at menguap ini asar pengaruh dari badan ngantuk tadi itu diantaranya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Wasyaitan yuhibbu min ibni Adam an yakuna kaslan. Setan itu senang. Setan itu senang kalau seandainya Bani Adam itu malas. Jadi kalau kita malas, doanya bukan seperti tadi itu, tapi apa? Nah, a'udzubillah Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Paham ya? Doa yang khusus saja. Berdoa agar berlindung kepada Allah dari apa? Dari sifat Malas. Nah, dalilu ala hadha anna Nabi sallallahu amara man tasaba an yakdhim masata ini dalil yang menunjukkan hal ini adalah bahwasannya Rasulullah SAW memerintahkan apa? memerintahkan agar apa? agar ketika orang itu nah menguat nah barakallahu fikum hendaknya dia menutup semampunya oh ya ditutup semampunya pakai tangan juga bisa pakai kain juga bisa kalau ditahan boleh enggak Ibrahim tahan ini Misalkan. Boleh enggak kira-kira? Selama tidak terbuka antum bisa nahan enggak masalah. Tapi kalau antum buka tutup. Paham belum? Kan kadang ada orang yang menguap bisa tahan bisa, tapi kalau ada yang enggak kuat ditahan akhirnya keluar dan terbuka tutup itu ya. Dibiasakan ditutup karena itu dalil nabawi, dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat, fa lam yastati' wad'a yadahu ala fihi. Kalau enggak mampu nih, kalau enggak mampu nahan, antum enggak mampu nahan pakai mulut Gak mampu itu tutup pakai apa? Tangannya. Oh ya. Nah, jangan lubang-lubang tadi. Paham ya? Jangan cuma gini aja tapi ditutup sempurna. Benar-benar tertutup. Walam ya'murhu bi an yasta'id billah minasyaitonir rajim. Rasulullah tidak merintahkan untuk apa? Tidak merintahkan orang tersebut untuk minta perlindungan kepada Allah Taala dari gangguan setan yang terkutuk. Fahuna as-sabab mawjudun fi ahdir Rasul sallallahu alaihi wasallam walam yaj'alhu sababan. Di sini sebabnya ada. Sebabnya sudah ada di zaman Rasulullah SAW, tapi Rasulullah tidak menjadikan itu sebab. Maksudnya bagaimana? Sebabnya apa sebabnya tadi? Sebabnya dia menguap. Tapi sebab ini tidak menjadikan Rasulullah untuk apa? Mengucapkan apa tadi? Eh, isti'adah. Faham ya? Nah, idan labudda an takuna al-ibadah muwafiqatan lisyar'i fi sababiha. Jika demikian berarti harus yang namanya ibadah itu mencocoknya apa? Mencocoki syariat di dalam sebabnya, bukan hanya semata-mata apa? Semata-mata Eh, amalannya bagus kemudian tidak melihat sebabnya itu keliru. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai apa? Yang satunya yang juga termasuk adab nabawi juga ketika bersin. Nah, ketika bersin Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, "Nah, barakallahu fiikum, nam idza atasa ahadukum, nam falyad'a yadahu ila fihi." Nah, barakallahu fiikum artinya apabila setelah seorang di kalian bersin maka hendaknya meletakkan tangannya ke mulutnya. Maksudnya bagaimana? Untuk memper kecil suaranya. Jangan diluaskan huasing gitu, paham ya? Kalau jadi di dia apa ditutup, ditutup biar suaranya terkendali. Itu bagus sekali. Wa ghadda biha sautah. Dan Rasulullah mengecilkan mengecilkan suaranya. Maksudnya bagaimana yang dilarang itu menyengaja, biar orang biar orang tertawa, biar orang sensasi, orang ya mencari sensasi, jangan. Tapi kalau memang suaranya memang bertanda, ya Enggak masalah itu menyengaja jangan. Kalau bisa ditutup barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam wa ya. alhamdulillah rabbil alamin.